Dipakai haram tuh haram wajib boleh pakai. Kalau disimpan nggak haram kan. Cuma wajib boleh zakat ketika haul setahun. Sekarang pas tahu dikasih begini ya. Iya. Kasih. Ini mau kasih mas buat lo nih. Tujuan kasih bini apa tuh? Supaya bini pakai. Supaya terhindar dari zakat. Ada yang begitu. Ini bakir Karena menghindari mereka. Tapi hukum sama Allah Subhanahu wa taala dengan ejekan. Sebagaimana dingejek hukum, dia rekayasa hukum, akhirnya nanti Allah juga hukum dia. Ya. Ada riwayat mengatakan takut takutin dia. bin neraka Jahannam, ya. Kayak kemarin tuh yang ditakut-takutin sama serigala karena dia untuk eh apa eh, kenapa yang sama serigala karena melalaikan satu kewajibannya wa Abu Ya'la ma mahakal Islam mahakal syuhri syaibun kata Abu Ya'la dalam satu riwayat juga nih tiada yang menghapuskan Islam tiada sesuatu yang bisa menghapuskan Islam sebagaimana dihapuskan oleh sifat bohir oleh sifat kikir jadi Islam itu tidak ada sesuatu yang bisa menghapus Islam melebihi apa yang dihapus oleh sifat kikir jadi lataran sifat kikir itu keislaman seorang bisa jadi terhapus. Tadi dikatakan nggak ada iman dan bukhul, bakhil itu bersatu di dalam sifat hati seorang mukmin. Jadi bahaya. Dia salat, dia puasa, dia beramal dengan amal yang lain, tapi masalah zakat dia nggak tunaikan. Oh berat, bisa jadi hukuman. Gak faedah itu ya yang lalu yang Syekh apa Junaidi diajak ziarah eh, eh ambil takziah kepada satu tetangga lalu didapetin orang yang dia mau hibur tak mau kenapa saudari tinggal dunia sedih sampai nggak terima takziah emang kenapa anda nggak terima takziah hiburan kami Emang Anda nggak yakin bahwa kematian itu bakal menimpa kepada setiap manusia? Yakin, emang. Tetapi yang bikin aku sedih ini lantaran sesuatu yang menimpa saudara. Ya, yeah. kemarin yang orang udah pada kelar dikubur, orang pada berangkat semuanya ditungguin tiba-tiba keluar terdengar suara kan di dalam. Ya, digali karena ketakutan ya karena kesian sama saudara digali keluar apa? dan dikalungin di punya saudara dengan kalung dari api neraka. Disambar karena ya, dia menolong. Ya. Dikasih lihat kepada Syekh Yunus di tangan yang yang hitam itu kebakar. Ya Rab, kata Syekh Yunus inilah kebenaran firman Allah. ولا tahsabanna alladziina bakhilu ha? apa yang lalu ini? ولا تحسبن الذين بخلوا بما bima خير لهم بل هو شر saya tahu sayutawwaquna itu di kalau apa yang dibakhil wal khatib dan syahadat berkata yang gununa atau yang gunu mereka ulama berkata atau berkata seorang di antara kalian yang berkata asyahih aghdaru min Allah orang yang bakhil itu syahid itu lebih lebih lebih tinggi daripada bakhil itu ampas, itu kotoran, itu penyakit. Ya. Wa fi amwalihim hagun bisa wal mahrum. Di dalam harta mereka itu orang-orang kaya ada haknya orang yang minta-minta dan orang yang yang enggak punya sesuatu yang sedang sulit. Itu dapat hak. Berarti bukan hak dia, bukan harta dia. Punya orang. Maknanya apa nih ayyudun min azlamu inda Allahi min asyuh Kezaliman mana yang lebih zalim di sisi Allah daripada orang yang pelit? Daripada pelit. Mana kezaliman mana yang lebih zalim daripada sifat syuh? Ya. يحلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله Allah sumpah ya dengan kemuliaannya, dengan kebesarannya, dengan ketinggiannya Allah Ya khulal jannata syahihun bahwasanya orang yang pahit nggak bakal masuk surga nggak bakal wala bakhilun syahih wala bakhilun syahih kikir nggak masuk surga begitu orang yang pelit nggak masuk kalau bahasa kita sama aja ya. Artinya 2 miliar. 1 miliar buat tinggalin anak bini, yang satu epic bagi bikin masjid. Atau bikin apa aja manfaat buat masalah umat. Udah gitu tinggal nanggokin pahala itu meninggal. Ya. Jangan nungguin meninggal ngarepin bini sama anak yang ingat meninggal Ya, nggak bakal. Ya. Satu persen paling ada itu. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita. Al-wal, al-wal, liman taraka 'iyalahu bi khairin wa ghadama 'ala rabbih bi syarrin. Tidak apa-apa. Padahal harta banyak, keluarganya yang tinggalin kebaikan daripada harta. Wa Tabrani wal bayhaqi salahu awwali hadhihi ummah bi tuhdi wal yaqin. Kebaikan yang pertama ini umat kita ini ya, itu betul dengan sifat wal yakin dan yakin kalau nggak ada zuhud sifat zuhud kalau kita toma sama dunia orang kalau toma uh nggak perhatikan lagi halal dan haram jadi mesti ada sifat zuhud pada diri kita mesti ada zuhud itu bukan berarti kita singkirin dunia bukan maknanya dunia jangan disimpan di hati kamu, jangan di sini aja تعالی والطمع في الزهد واليقين ويهلك في البخل والأمل yang lain binasa itu lantaran pelit sama ini panjang angkanya lalu beramal-amal ya, amal pelit bikin binasa siapa contoh yang paling terkenal dulu zaman Nabi Allah Musa Orun Orun ya Rab dia punya harta gimana Kuncinya dibawa puluhan orang. Kunci begini. Dibawa sampai puluhan orang. Kuncinya gimana begini? Gimana isinya? Tapi orang kata bilang nggak urung habis juga. Langsung. khusyuk bela, tapi, tapi Sampai sekarang tadi ulama mengatakan, riwayat mengatakan sampai sekarang tuh Entar mentok pada lapisan bumi yang pada akhir tak dibangun lagi sampai akhir zaman baru dikeluar muncul turun dan jadi sebut harta karun harta karun ente ente kiamat baru nungguin baru keluar udah nggak laku ya kalau sekarang keluar wah Hah? terus berharta karun Walaman. Panjang angan-angan selalu. Pikirannya ini, ini terus, nggak ada akhirat. Jadi dunia aja. Kata ulama boleh panjang angan-angan dalam hal uh, ulama lagi sedang ngurus apa itu bangun pesantren ya. untuk kembangkan untuk kepentingan mislalan wa bil fiddati idza balagat mi'atai dirhamin. Dirhamin. Fa fihi ma yajibu rubu' ushrin. Rubu' ushrin. Ya. Ketahuilah bahwasanya wajib zakat pada emas apabila mencapai 20 mis dinar 200 dinar itu 20 kalau dua 20 dinar kan diambil emas. Oh, kalau dirham 200. Wah, ada dua setengahnya. Dua puluh dari dua setengah berarti. Eh, dua setengah dari dua puluh? Satu ya. puluh sepuluh persen, dua, lima persen, satu. Ya, dua setengah, setengah ya. Eh? puluh Kalau sepuluh kan dua ya Hah? Benar puluh dua Kalau lima Satu setengah ya Iya Wal bidda wa bil bidda idza balagat atai dirham. Kalau bidda sudah sampai 200 200 sampai 200 dirham. Berarti dua setengah persen itu ada lima ya, dua ratus lima ya, lima dinar. Eh lima dirham. Jadi orang punya uang perak. Kalau disebut uang perak itu ya, kan dirham. Itu patokannya dua ratus. Kalau dia punya dua 200, keluarin udah satu tahun, satu tahun. Keluarin lima. Ya. Kalau dinar 20 Waris setengah Kalau dikatakan 20 ini segala sama dengan 20 dinar Misalnya Mungkin dua setengahnya aja Tapi lima yajibu rupu'u lima Dan pada keduanya itu wajib Seperempat sepuluh Ya Seperempat sepuluh berapa ya? Dua setengah ya Dua setengah persen sama aja. sama baik. Kalau kita duit kita aja udah deh. Yang gampang 10 juta. Kalau 10 juta gue ada dua setengah. Dua setengah persennya. Cuman berapa itu 250 ribu. Bagiin kepada yang mustahik, jangan kepada yang nggak mustahik. Pada yang mustahik, jangan kepada orang yang ditanggung oleh orang lain. Ya orang memang dia gak punya keluarga, tapi ditanggung hidupnya. Gak mustahil, karena ada yang jamin dia. Jangan kasih yang begitu. Kalau 250 kewajiban kita dari 10 juta, lalu kita kasih kepada salah seorang yang gak mustahil, 50 ribu, berarti 50 ribu belum keluar Baru 200. Masih ada tanggungan yang wajib kita tunaikan. Jadi betul-betul mustahil. Apalagi kasih sama orang kaya, kasih sama orang kaya. Hati-hati dalam warin zakat. Terutama niat. warin zakat ada niat, Walaupun tidak lapar kan ya, saya niat mengeluarkan zakat harta saya walaupun nggak begitu hati kita minimal niat. Niat warin zakat harta. Saya niat keluarkan harta, zakat harta saya. Waktu misain boleh niat di situ. Waktu ini misain belum lagi Hitung begitu segala macam gitu. Oh ini dia nih. Keluarin berapa? Ya? seratus misalnya sepuluh juta. Waktu itu pisahin nih 10 juta yang buat kita keluarin. itu niat boleh itu kan. Ini 10 juta ini saya niat keluarin buat zakat zakat mal saya. Sama halnya zakat Ini setelah sempurna. Udah setahun nisabnya sampai, kemudian udah genap setahun, nggak boleh ditakdir. Takdir boleh, ngeduhin boleh takdir. Anda belum jatuh tempo zakat nih, mau takdir aja boleh. Ya nggak boleh takdir. Cuman kalau ditakdir kemarin, kalau bangkrut pas jatuh tempo bangkrut boleh minta kalau nggak malu kemarin aku belum jatuh tempo tuh mau dapat nanti ngeri pulangin pulangin nih kalau di bangkrut kan masih jatuh tempo di bangkrut bisa miskin boleh kalau nggak malu arahin apa tuh apa kata orang Betawi? Biar sikutan apa? operasi putar bang lu kasih gue balik ambil lagi gitu. kerjaan ah, waris perjanjian yang terima perjanjian jarang yang mau terima wah pak ini mau nggak lebih zakat ya lu dah satu ulama begitu boleh tapi jarang yang melakukan itu. Gak aja. Tinggi ya. Karena pikir ini orang belum jatuh kan belum jatuh kewajiban, tapi dia mau takdir. oh, orang yang buku rata hari malam apa bulan Ramadan, imma dia takdir, wa imma dia takdir. Tergantung dia mulai hitungan haulnya. Syukur-syukur haulnya pas jatuhnya bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau dari kebiasaan kalau makrab berarti jatuh terus ya permasalahan iya kan yang jadi masalah kalau orang itu mulai mulai dia usaha tijarah kan tijarah ada zakatnya juga dia mulai tijarah dagang Mulai bulan Rajab dikeluarin bulan Ramadan kan takhir nanti kalau dia nggak meninggal aja dia bagus tapi kalau di bulan Ramadan masuk bulan apa eh, Syaban Syaban dia meninggal. Padahal Rajab sudah jatuh kewajiban. Syaban dia meninggal. Oh. Berarti dia orang yang meninggalkan kewajiban. Syukur-syukur saudaranya yang tahu dibuat. Lima rima rawa Ahmadu wa bana wa hibbad. Berdasarkan yang apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dua ibnu yang pertama Ibnu Khuzaimah, yang kedua Ibnu Hibban. Wa Abu Ya'la an Ibnu Mas'ud bersumber daripada Ibnu Mas'ud. Anna lawi yadaga ay muakhiraha min jumlatil maluni. Bahwasanya orang yang mentakhirkan zakat itu terhitung dalam jumlah orang-orang yang dilaknat. ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma jazama ba'duhum bi'antihi kabiratan. Karena itulah ya, setelah menetapkan sebahagian ulama bahwasanya mereka itu orang yang mentakhirkan zakat dihitung termasuk orang yang berdosa besar. فإن أخرها وهو قادر على أدائها domana domina Kalau dia mentakhirkan itu zakat sedangkan dia mampu untuk menunaikan itu zakat, berarti dia menanggung. Tanggung, tanggung zakat. Terus punya kewajiban, harus dibayar. Ini yang bahaya begini. Dia jatuh zakat, ditakhirin, takhirin, takhirin, takhirin, kemudian dibangkrut bangkrut. punya duit. Tetap, tetap wajib nggak gugur wajibnya dia tuh. Resikonya itu. Makanya jadi takhir. Sehari dua hari ditakhirin, eh dia miskin. Tetap tuh yang kemarin kewajibannya nggak hilang. Emang udah jatuh sebetulnya. Kayaknya enak jadi orang kaya ya. Enak aja jadi orang kaya. Enak. Nah enak lempengan sini semua. Kalau misalnya lebih zakat, jadi orang kaya waris zakat. Karena jelas lebih abdul daripada orang miskin yang terima kaya dong. Kan aliyatul ulia khairun min lah Makanya Rasulullah mengatakan orang yang nyari rezeki itu tujuannya untuk dia apa namanya menghindari minta-minta supaya kehormatan keluarga terjaga supaya mencukupi keluarga itu niat bagus niat yang baik. Ya. Sebagaimana makan niatnya juga niat yang bagus. Urusan mubah bisa berpengaruh dengan niat yang baik jadi ibadah. Seorang makan niatnya untuk untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua menjalankan perintah Allah kan memang Allah suruh makan. Ulu, ulu. Yang ketiga untuk taat kepada Allah. Ya, biar jalan apa. Yang keempat dengan makan niatin supaya menjadi sebab mempunyai anak-anak yang menyembah kepada Allah Subhanahu jadi ibadah tuh makan kita kalau yang makan gak kalau makan aja gak niat ke situ gak dapat pahala ubah dikerjain gak apa-apa ditinggalin gak apa-apa tapi kalau dengan niat yang baik perkara ubah jadi dapat pahala walau walau imtana'a min adaiha jahidat wujud الفقهاء وقتل بكفره كما يقتل المرتد lihat bahaya. andai kata dia enggan mengeluarkan zakat karena ingkar kewajiban zakat berarti dia kafir itu orang boleh zakat enggak kenapa enggak wajib dibohongin ingkar kewajiban zakat kutila bikufrihi maka dia dibunuh dengan sebab kekafiran itu boleh dihukum bunuh kama yuqtalul murtaddu sebagaimana orang murtad di tapi yang bunuh eh gobi. ya atau Habib Rizik deh kita akan jadi godi Habib Rizik apa apa Habib godi Islam nggak ada di sini FPI jadi godi misalnya <laughs> emang Sirian kan satu penjara ini kata Habib Rizik ente uh, kebiasaan ente ngebunuh yang terus terusin tapi dialihin aja jangan orang Islam itu dulu Ahmadiyah <laughs> Irian ya. Iya. Iya. <laughs> di pesantren pakai sore gimana? banyak jadi satu tulis emang Allah kasih dia punya istirahatin ceramah ya. kaya, tetap aja didapat ya, kunjungan itu orang-orang yang berjuang betul-betul ikhlas karena منعها بخلا بها أخذت منه غهرا وأضرا kalau dia menahan zakat, nolak keluarin zakat karena bakhil, ya dengan zakat itu diambil secara paksa. Ambil. Tetap ganti negara Islam. Ya, bukannya pitung yang ambil. Bukannya pitung. Apa pitung kan dulu yang ini buat-buat rakyat. Yang ngambil bagi. Kalau memang dikakualin zakat karena mencegah, ya Ya. Kalau Sa'alabah kan memang diutus sudah. Nabi kirim utusan minta nggak mau. Sampai zaman ini nggak mau jahil, Nabi tolak zakat ini. Abu Bakar tolak, semuanya tolak. Wahai وإن امتنع بمنعة قاتله الإمام kalau dia dia nggak mau juga keluar zakat dia nggak gak kalau imam imam boleh bunuh kalau imam maknanya khalifah ya gadi atau khalifah wanau annahu yushtaratu bi syartin zakati niyatu zakatil mal atau ini perhatiin syarat di dalam mengelola zakat, warid zakat, yang pertama niat zakat mal, au sadaqatil mal. Niat zakat mal atau niat sedekah mal al-mafruḍah. Yang fardu. Inda dafiha ketika dia serahin. Au azliha atau ketika dia pisahin. Kan waktu dia hitung hitung hitung hitung itu dipisahin. Ya. Enggak perlu tanya kiai, Oke, okay, harga saya sini segini, ini berapa? Enggak perlu, di tahun gue dua setengah persen, aku laporan pencet. Kalau undang undang kiai, kiai ini mesti kasih lah gitu. Gitu. Yang penting kita jujur. Apa yang ada kita semuanya masukin. masuknya peraknya, duit yang di bank ini segala macam, rumah yang dikontrakin, kan jalan tuh rumah yang dikontrakin. Iya. Pokoknya benda yang ada berkembang, mobil yang disewain semuanya itu itu termasuk tijarah yang disewain rumah yang dikontrak semua itu itu tijarah jadinya karena tijarah memang sama zakatnya sama dua sama juga cuman kalau dimulainya ini yang beda kalau dimulainya bulan ini malnya lah lain gitu tapi kalau mau disatuin nggak jadi itu kan boleh semua zakat tijarah ya. Jadi cuma itu Hasilnya hasilnya ya, Tijarah ya. Tapi dihitung gitu ya. Kalau emas biar ketika disewain tetap Karena emas ada ketentuannya Ada ketentuan Tapi nanti kalau dijual keluarin Tutang yang nggak laku-laku, pas laku satu M keluar, keluarin aja udah gak apa Jangan nunggu setahun, keluarin aja. nggak pusing-pusing kambing jarang sekarang orang ternak kambing. Lagi zakat kambing juga yang digembala, sekarang gembala di mana? Kalau yang dibiarin nggak wajib, yang dipanen nggak wajib buatin. Yang dibuatin zakat itu kan yang di apa ya, umbal. Nah, di Jakarta orang umbar kambing. Biar kalau dikasih kandang, dikasih makan segala macam, nggak wajib. Paling-paling kalau didagang, di ke kambing, Dijualin ke kambing berarti gitu. Ayam begitu juga, tak wajib zakat ayam. Tapi ketika dijual beli, apa iya. Apalagi yang wajib zakat, eh yang didagangkan wajib zakat Kecuali omer, gele, nah, itu gak wajib buat zakat. Ngapain zakat haram? halu wajib atau ketika selain kepada wajib Siapa yang panggilnya? Sa'i, pengelola zakat. Jis, bajis ya. Badan zakat infak surga. Waktu lain Ada ikat kabul itu agamian. Saya keluarin zakat maksudnya. Walau tasaddaqa bijani malihi wa yang yanwi dalam tasgut zakat zakatuhu. Kalau dia keluarin zakat, semua hartanya namun nggak niat zakat. nggak niat keluarin lam zakat zakatuhu. Tak gugur zakatnya lil mustahakin dan keluarganya lil mustahkina buat orang-orang yang bos harus tuh. Syarat yang kedua, kalau atau li kafirin kalau dia berikan kepada orang kafir gak sah. Au abdin kepada budak gak sah. Ya, loyal mukatab. Selain budak mukatab, kalau mukatab boleh. Karena budak mukatab budak yang dalam perjanjian dengan tuannya dia bakal bebas kalau dia bisa bayar dalam dua kali nyicil ya dua dinar ya dua kali nah itu boleh diberi zakat dia bantu dia boleh ya di luar itu nggak boleh zakat budak kin budak murni nggak boleh budak mubahat ya yang mukatab aja boleh karena dia dijanjikan perjanjian Au nafiyin binabagati zaujin atau nggak sah juga nggak gugur berikan kepada orang yang yang cukup, ya, ya, yang cukup dengan sebab nafkah dari suaminya atau dari kerabatnya. Kita anggung suaminya, nggak, jangan jangan zakat. untuk perempuan yang masih dapat nafkah dari laki, jangan jangan kasih zakat. Kecuali memang suaminya juga nggak mampu, miskin, bini ikut. Awaniin malaka kifayatul umril ghalib atau berikan kepada orang kaya yang mempunyai harta mencukupi ya umur yang ghalib umur yang biasa ya, berapa biasanya umur ini sembilan umur ghalib berapa sih kalau umur ghalib kita nih kalau ghalib nabi kan emang umum 63 Hah? 80 deh topnya deh Ya. Dianggap cukup sampai umur 80 duitnya. Jangan, jangan kasih. Kecuali duitnya cukup buat seminggu, boleh kasih. Ya, cuma seminggu cukupnya. Ya. Tiba-tiba dapat kan satu juta, mau orang miskin, objek dapat satu juta, kasih nggak zakat dia? Kasih, Gak apa-apa dong. Juta kan sebentar nangis Tapi duitnya ratusan ratusan juta, cukup buat dia seumur hidup balik. balik. Jangan kasih zakat. Enggak mustahil. Karena ada orang miskin lain mendadak, ambil kosong-kosong itu ah, keluar satu juta. Stop itu jangan kasih lagi. Awal Awajada kasban laikan atau dia punya kasab usaha yang lain. Halalan tapi halal. Ya kau mau min hajati mencukupi hajatnya. Jangan yang diserahkan kepada yang modal begitu karena nggak gugur. Auli Hashimi atau kepada Hashim, ya, warga Nabi. Aul Mutalibin atau kepada Bani Mutalib, Bani Hashim, Bani Mutalib. Ya. Yang sah, yang asal atau yang al mengatakan haram terima zakat. Tetapi ada juga kil mengatakan boleh. Kalau nggak ada baitul mal sekarang nih, ya misalnya tadi di Robito ya, kalau nggak ada baitul mal yang menjamin kehidupan mereka itu, katanya boleh. Hadir, tapi kio itu ada sebagian, paling satu dua ulama ya, yang mengatakan boleh kasih. Kesian kalau nggak ada bantu sama sekali dia susah. Misalnya. Tapi tidaklah kita ikhtiar jangan. Dia juga ikhtiar dirinya, jangan limit. Ini sedekah, apa hadiah? Hadiah, hadiah. Tapi benar-benar hadiah, jangan kita masukin harta zakat kita yang kita sebut hadiah, nggak boleh. Kalau harta zakat kita kita sebut hadiah, berarti jatuhnya hadiah. Dia halal terima, kita ini belum warin. Ya. Lagi zakat juga kalau hadiah banyak. Au mawalihima atau wali-wali keduanya. Bani Hashim dan Bani kalau mereka dirawat apa nggak boleh walinya itu terima. Lam anil zakat. Gak bisa dia terima zakat. wahaja wallahu a'lam. Kalau yang menerima ibu gimana gimana dia di suaminya? Iya. Kalau suaminya menjamin dia dan cukup kehidupan dia boleh. Bisa ya, Kebanyakan yang minta zakat ibu-ibu. Oke, kita masih kurang lah. Kalau kita nggak kenal, kita nggak kenal husnudon. Makanya di sini nih nanti ada ada ada. Ada orang kaya di sini nanti ada di kita. Saking ihtiyatnya dimulai zakat tiga kali. Saking ihtiyat. Jadi bulan Ramadan, dia menghitung hartanya dua setengah persen di dikuatin. Tapi besok dikeluarin lagi dua setengah persennya. Akhirnya sampai mencapai 75, tiga kali luar zakat. Kenapa? Takut kalau yang pertama itu ada orang yang tidak mustahil menerima. Anak istrinya kan ditakut, dia keluarin lagi, kemudian belum begitu Ada tiga kali luar zakat. Ya. ya, ya mudah-mudahan apa yang sekali keluarin pas dua setengah persen mustahil tetapi nah, kadang-kadang yang putar-putar kita nggak tahu itu <laughs> bukan suudon bukan suudon kita nggak sebut namanya ada kan orang yang suka putar-putar di dijelekin dan dananya ini nggak tahu kalau laki tahu marah lagi.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 رسول الله عليك السلام يا شفيع الخالق يوم الزهام يا مهيمن يا قيوم لا ينام صل سلم على خير الانام يا رب به مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب به مصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب به مصطفى لنا ما مضى يا واسع